نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار <clears throat> أخوان الدين رحمني ورحمكم الله الحمد لله selesai kita dari pembahasan المسأله الرابعه من مسائل الجاهليه وهي تقليد الاعمى ومضاره selesai kita dari pembahasan masalah yang keempat Perilaku yang keempat dari perilaku-perilaku yang dimiliki, yang dipegangi, yang di, yang diamalkan oleh orang-orang ahlul jahiliyah <clears throat> yaitu at-taqlidul a'ma membebek ikut-ikutan taklid buta kepada pemimpin-pemimpin mereka, kepada pendahulu-pendahulu mereka. Dan pada pertemuan yang lalu sudah kita sebutkan beberapa masalah, beberapa perkara yang diperbolehkan seseorang itu untuk melakukan taklid dan perkara-perkara kapan suatu perbuatan itu dikatakan sebagai taklid yang tercela. Kita ambilkan kemarin dari Al-Ma'alim fi Usulil Fiqhi. <clears throat> Allah mencela sifat taklid dan Allah kisahkan betapa orang-orang itu menyesal nanti tatkala mereka di yaumil akhir disebabkan sikap taklid tersebut ya tidak mau mengikuti apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan, tidak mau mengikuti apa-apa yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contohkan, perintahkan. Sebagaimana kemarin kita baca dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-28, Allah kisahkan يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا atau sebelumnya ayat sebelumnya kata Allah Subhanahu wa taala يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع رسول سبيلا Wa yauma ya'addu dan pada hari di mana mereka itu ya'addu menggigit pada hari orang-orang zalim itu menggigit memasukkan kedua tangannya yaqulu sembari mereka mengatakan ya laitani ittakhadtu ma'a rasuli sabila duhai celakanya aku seandainya dahulu aku mengambil bersama rasul ini mengambil jalannya rasul jalan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya laitani kemudian di ayat selanjutnya ya ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Duhai seandainya aku dahulu tidak menjadikan fulan tersebut menjadi sahabat karibku sebagai teman curhatku, teman aku berbagi pikiran, Duhai seandainya aku dahulu enggak menjadikan dia. Penyesalan. Laqad adallani 'anil dzikri ba'da ija'ani. Sungguh dia telah menyesatkan aku dari mengingat Allah Subhanahu wa taala ba'da ija'ani setelah datang kepadaku itu hidayah. Setelah datang kepadaku itu petunjuk, keterangan, penjelasan, arahan tapi gara-gara saya berteman akrab dengan si fulan dan alan dan dia membisik-bisikkan perkara-perkara yang syubhat sehingga dia menyesatkan aku. Nah, wakana kana syaitanu lil insani khadula. Kemudian Allah tutup ayatnya dan sungguh syaitan itu tidak akan pernah menolong kepada manusia. Merendahkan, menghinakan, meninggalkan manusia Walaupun di dunia dia membisik-bisikkan akan memberikan pertolongan. Qala rahimallahu taala al-mas'alatul khamisatu masalah yang kelima al-ihtijaju bima alaihi al-aktsaru duna nadarin ila mustandihi. Perkara yang kelima dari perkara-perkara yang dimiliki oleh orang-orang jahiliyah kemudian diselisihi oleh Islam adalah al-ihtijaj mereka berhujjah bima alaihi al-aktsaru dengan banyaknya jumlah pengikut mereka untuk menilai sebuah kebenaran. Mereka berhujah dengan banyaknya pengikut untuk menilai bahwasanya itu adalah sebuah kebenaran. Duna nazarin ila mustandihi tanpa mau memperhatikan sandarannya. Gak peduli apakah banyaknya orang itu di atas al-haq, di atas kebenaran, ataukah di atas kebatilan, mereka nggak pandang. Mereka nggak menengok. Layal tafitun mereka tidak menoleh. Yang penting kalau banyak jumlahnya itu yang benar. Yang penting kalau banyak jumlahnya itu yang benar. Kalau sedikit itu yang salah. Nah ini ajaran perilaku orang-orang jahiliyah. Wa nas'alullah at-taufiq wa salamah. Betapa banyak bahkan diadopsi oleh negara kita. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada pemimpin negeri kita. Ya kan? Demokrasi. begitu kan demokrasi. Yang paling banyak dia yang menang, dia yang benar. Nah, itu adalah perilaku orang-orang jahiliyah. Waliyadu billah Orang-orang yang bergelar doktor, profesor, magister justru ikut-ikutan dalam perkara tersebut. Ikut-ikutan dalam kancah ajang yang demikian. Yang justru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang untuk menyelisihi hal yang demikian. Tidak bisa kamu tuh berhujah, berdalil dengan banyaknya pengikut, banyaknya yang nyoblos misalnya tidak bisa untuk menunjukkan barometer bahwasanya itu adalah kebenaran. Allahul musta'an. Qala rahimallahu taala <clears throat> inna min akbari qawa'idihim al-ightirara bil aktsari <clears throat> wa yahtajjuna bihi ala sihhati syai' ويستدلون على bi الشيء wa وقلة أهله Sesungguhnya termasuk dari prinsip mereka, kaidah mereka yang terbesar dari agama jahiliyah itu adalah al-ightiraru bil aksar. Tertipu dengan jumlah yang banyak. Wa yahtajjuna bihi ala sihhati syai' dan mereka menjadikan hujah dengan jumlah yang banyak ini terhadap betulnya, benarnya sesuatu. Westadiluna dan mereka berdalil terhadap batilnya, salahnya sesuatu hal itu dengan sedikitnya pengikut. Sedikit pengikutnya. Fa'atahum bididdi dalik. Maka Islam datang kepada mereka dengan menyelisihi hal yang tersebut wa awdahahu fi ghairi mawdi'in minal Qur'an dan Islam menjelaskan perkara tersebut tidak dalam satu tempat di dalam Al-Qur'an di beberapa tempat di dalam Al-Qur'an Islam menerangkan bahwasanya tidak bisa dijadikan parameter dengan banyaknya pengikut bahwasanya hal tersebut menjadi sebuah kebenaran dan juga tidak bisa dijadikan parameter bahwasanya dengan sedikitnya Orang-orang yang memeganginya, orang-orang yang mengamalkannya menjadi ibrah, menjadi tolak ukur bahwasanya perkara tersebut di atas kebatilan. Termasuk dari awal-awal yang menggunakan kaidah ini adalah Fir'aun. La'natullah alaih. Kaidah ini sebenarnya sudah dipakai oleh Fir'aun. Ya, tatkala datang Nabi Musa alaihissalam kepada Fir'aun. Allah kisahkan ini dalam surat Ash-Shu'ara' Allah kisahkan dalam surat Ash-Shu'ara' ayat yang ke-54 dan ke-55. Apa kata Fir'aun tatkala Nabi Musa menyeru kepada Fir'aun untuk tunduk dan patuh atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kata Fir'aun, "Inna haula'i lashir zimatun qalilun. Sesungguhnya mereka itu, kata Fir'aun, orang-orang Bani Israel itu qalilun. Mereka itu sangat sedikit. Sedikit mereka itu. Artinya pengikut Musa itu sangat sedikit. Apa yang dibawa oleh Musa alaihissalam menunjukkan kesalahannya, kebatilannya, bahwasanya yang mengikuti Musa itu sangat sedikit dibanding yang mengikuti saya kata Fir'aun. Ini kaidah sudah dipakai oleh Fir'aun. Wa innahum lana laghaidun dan sesungguhnya mereka itu hanya membuat marah kita saja. Kata Fir'aun. Mereka ini hanya membuat marah kita jumlahnya sedikit. Dakwahnya terang-terangan, menyalahkan kita, bikin marah saja. Mereka pengikutnya cuma sedikit. Salah itu. Nah, kaidah yang dipakai oleh Fir'aun. Apa mau kita pakai juga? Nah, menunjukkan benar dan salahnya dengan banyaknya atau sedikitnya pengikut. Nah, Ini termasuk kejelekan dari demokrasi. Termasuk kejelekan, subhanallah. Mengukur kebenaran dan kesalahan dari sedikit dan banyaknya orang yang di dalamnya. Qala qala hafizallahu taala berkata Syaikh Fauzan hafizallahu taala min masailil jahiliyati annahum yastadilluna bil aktsarina 'ala al haq termasuk dari perkara jahiliyah bahwasanya mereka orang-orang jahiliyah yastadilluna mereka menjadikan dalil menjadikan alasan menjadikan hujah bil aktsarina 'ala al haq dengan banyaknya orang-orang bahwasanya dengan banyaknya orang-orang itu mereka berada di atas kebenaran. Mereka menjadikan dalil benarnya sesuatu dengan banyaknya orang yang berada di atasnya. Wa yastadilluna bil aqallina ala ghairil haqq dan mereka menjadikan dalil bahwasanya dengan sedikitnya orang-orang yang berada di atasnya itu menunjukkan bahwasanya perkara tersebut perkara yang batil. Pemakana Ali al-aktsaru 'indahum fawal haq. Apa saja yang banyak pengikutnya di situ maka itulah kebenaran kata mereka. Apa saja? Pokoknya selama banyak pengikutnya maka itu adalah kebenaran. Wa makana al-aqallu fa ghairu haqqin dan apa saja yang di situ sangat sedikit orang yang mengamalkannya, maka perkara tersebut pasti perkara yang salah, kata mereka. Hada al-mizanu indahum fi ma'rifatil haqqi minal batil. Inilah timbangan telak ukur di sisi mereka orang-orang jahiliyah di dalam membedakan kebenaran dan kebatilan. Kebenaran kalau yang banyak, kebatilan kalau yang sedikit wala haula wala قوة illa billah wa hadha dan ini adalah sebuah kesalahan yang sangat besar. Lian Allah jalla wa ala dikarenakan Allah Subhanahu wa taala berfirman wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Telak. Ini pukulan yang telak ini, kakmat istilahnya. Wa in kalau seandainya kalian mengikuti kebanyakan orang-orang yang berada di muka bumi ini yudilluka mereka itu justru akan menyesatkan Anda an sabilillah dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang sangat jelas. Justru kebalikannya justru yang terjadi itu kebanyak kebanyakan yang terjadi sesuatu yang di situ itu banyak orang yang mengikuti keseringannya adalah sesuatu itu sesuatu yang batil. Betapa banyak firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qalilum min Sedikit dan sangat sedikit dari hambaku yang bersyukur. Wa qalilum ma tadhakkarun dan sangat sedikit orang yang bisa mengambil pelajaran. Sangat sedikit subhanallah. Sangat sedikit. Tetapi yang menjadi telak ukur itu adalah al-haq tidak juga seseorang bisa menjadikan tolak ukur. Kalau sedikit pasti itu adalah kebenaran misalnya. Tidak juga. Tidak juga. Makanya al-ibrah laisa bil asma walakin al-ibrah bil haqa'iq. Yang menjadi tolak ukur itu bukan dengan nama-nama. Namanya guroba, gharib misalnya. Sedikit. Tetapi yang menjadi ibrah, menjadi tolak ukur, menjadi ukuran itu adalah hakikatnya apa yang dia pelajari, apa yang dia amalkan, apa yang dia dakwahkan, itu hakikatnya. Nah, bukan yang menjadi tolak ukur itu adalah banyak atau sedikitnya, tetapi yang menjadi tolak ukur itu adalah hakikat apa yang dia pelajari. Al-Quran, As-Sunnah, atau dia pelajari yang lain, ilmu kalam, ilmu filsafat, walaupun mukaddimahnya misalnya. Siapa yang mengajarkan hal demikian? Walaupun dia mengatakan ini adalah ahli sunnah, ahli ibrah itu bil Hakikatnya apa yang dia pelajari? Eh, ini yang menjadi ibrah. Bukan dengan nama. Bukan dengan nama. Nam. Iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Dan mereka itu hanya mengikuti, tidaklah mereka itu hanya mengikuti kecuali hanya persangkaan-persangkaan mereka semata wa inhum illa yakhrusun dan mereka itu adalah orang-orang yang tersesat. Naam. wa yaqul dan mereka juga mengatakan eh, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Walakin aktsarun nasi la ya'lamun." Lihat. Dan betapa banyak akan tetapi sebagian besar manusia itu tidak mengetahui. Di dalam ayat yang lain walakinna aktsaran nasi la yaqilun. Akan tetapi sebagian besar manusia itu tidak memahami. Coba. Sebagian besar. Maka jangan menjadi ciut hati kita dengan sedikitnya orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah, dengan sedikitnya orang-orang yang mengamalkan sunnah. Jangan. Selama kita menjalinya dengan tulus, ikhlas, semata-mata mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala pasti akan Allah berikan balasan di dalamnya. Perkara yang terkadang tidak terbetik di dalam benak kita, juga tidak pernah kita bayangkan bisa diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih-lebih perkara yang sangat besar seperti ini. Berpegang teguh dengan sunnah, mengamalkan sunnah, mengajarkan sunnah, menyebarkan sunnah, menyebarkan tauhid, mengamalkan tauhid dan lain sebagainya pasti dan pasti justru akan lebih besar pahala yang Allah berikan. Kalau niat kita ikhlas hanya mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana yang Rasulullah katakan kepada sahabat Sa'ad bin Nabi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi alaih salatu wasalam kepada Sa'ad, "Innaka lan tunfiq innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi bihi wajah Allah, tabtaghi biha wajah Allah illa ujirta alaih." Kata Rasulullah kepada Sa'ad, wahai saat, tidaklah engkau di dalam riwayat yang lain innaka lan ta'mala amalan riwayat yang lain sesungguhnya engkau wahai saat tidaklah engkau beramal dengan sebuah amalan tabtaghi bihi wajah Allah yang engkau melakukan sebuah amalan itu semata-mata mengharapkan wajah Allah ikhlas karena Allah tulus di dalam menjalaninya semata-mata mengharapkan pahala dari Allah illa ujirta alaihi kecuali pasti engkau akan diberi balasan di dalamnya. Di sini sebagian para ulama mengambil dalil pentingnya niat. Pentingnya niat itu adalah untuk maka perbedaan antara seorang yang alim dengan seorang yang jahil. Seorang yang alim perkara-perkara adah, perkara-perkara yang berupa kebiasaan yang kita biasakan atau yang biasa kita lakukan setiap saat di kehidupan sehari-hari itu bisa bernilai ibadah kalau di sisi seorang yang alim. Makan misalnya. Hukum asalnya mubah. Makan, minum, tidur. Tetapi seorang yang alim ini semua bisa menjadikan sebagai ladang pahala. Dia makan, tidaklah dia makan. Kecuali dia meniatkan dengan makan itu menjadikan supaya badannya lebih kuat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah. Pahala di sisi Allah. Tidur tidaklah dia niatkan tidur kecuali supaya badannya beristirahat, bisa nanti bangun malam, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, pahala di sisi Allah. Coba, ini perbedaan seorang alim dan jahil. Kalau seorang jahil ya kalau tidur ya tidur biasa. Terkadang malah nggak diiringi dengan doa. Nah, makan ya makan kebiasaan dia makan, minum kebiasaan dia minum dan lain sebagainya. Ya, perkara yang Terkadang tidak terlintas dalam benak kita perkara sehari-hari, tapi bisa bernilai sebuah ibadah. Sebuah ibadah. Kalau kita niatkan untuk mencari wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Terlebih perkara yang besar ini. Berpegang teguh dengan sunnah. Maka kata Nabi alaihissalatu wassalam, di dalam lanjutan hadis tadi, hatta ma taj'alu fi fimra'atik sampai apa yang kau suapkan di dalam mulut istrimu wahai saat itu juga adalah ibadah dan akan dinilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau engkau niatkan itu semata-mata mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ya kan? Pahala yang sangat besar kita bekerja, kita niatkan untuk e, memenuhi kewajiban kita dan untuk menjalankan kewajiban yang memang Allah dan Rasulnya wajibkan kepada kita. Kalau kita memahami, maka kita akan timbul, ya, akan timbul sifat-sifat kona'ah. Ya, kan? karena dia makan bukan untuk mencari kepuasan. Makan itu bukan untuk mencari kepuasan atau untuk sekedar merasakan taladzut. Tetapi dia niatkan makan itu memang untuk membantu menguatkan eh, badannya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Timbul nanti sifat kona'ah ya menerima ridho dengan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala Nah, menjauhkan dari sifat-sifat e, ketidakpuasan, menerima, subhanallah. Kita, masuk kita ke materi lagi. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala walakin aktsaran nasi la ya'lamun akan tetapi sebagian besar manusia itu tidak mengetahui. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala wa ma li aktsarihim min 'ahdin dan kami tidaklah mendapatkan keadaan dari sebagian besar dari mereka itu memenuhi janji mereka. Ini keadaan bagian besar manusia itu ingkar terhadap janji. Ya, ingkar terhadap janji, bohong, khianat terhadap amanah. Itu sebagian besar keadaan manusia. Coba kalau kita berdalil dengan banyaknya pengikut, banyaknya orang yang melakukan, apa kita katakan itu sebagai sebuah kebenaran? Tentu tidak. Wa wajadna aktsarahum lafasiqin. Dan kami mendapatkan mereka itu kebanyakannya adalah orang-orang yang fasik. Kebanyakan manusia orang-orang yang fasik. Ila ghairi dzalika dan ayat-ayat yang lain yang Allah Subhanahu wa taala terangkan banyak di dalam dalam Al-Qur'an. Fal mizanu laisa huwa al-kasratu wal qillah. Maka menjadi timbangan itu bukanlah dengan banyak atau sedikitnya orang yang berada di atasnya. Bal al-mizanu huwa al-haq. Akan tetapi justru yang menjadi timbangan itu adalah al-haq, kebenaran. Kebenaran menjadi timbangan itu banyak di atas kebenaran bahwa matluh itu yang diinginkan oleh syariat fahayat taib ini adalah kebaikan banyak di atas al-haq ini yang diinginkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam akan tapi kalau banyak di atas kebatilan maka itu yang tidak diinginkan itu yang tercela di dalam syariat kita فَمَنْ كَانَ عَلَى الْحَقِّ وَإِنْ كَانَ وَاحِدًا فَإِنَهُ هُوَ الْمُصِيبُ Dan barang siapa yang dia berada di atas al-haq, di atas kebenaran, wa in kana wahidan, walaupun dia itu berkesendirian, sendiri orangnya tapi di atas kebenaran, fa huwa al-musib, maka dia berada di atas kebenaran. Wa waladhi yajibu al-iktida'u bihi. Dan itulah yang semestinya untuk diambil contoh dengannya, dijadikan panutan. Walaupun dia satu orang, tapi kalau dia di atas al-haq, maka dia yang wajib untuk kita ambil contoh, kita ambil panutan. Makanya kata Nabi alaihi salatu wasallam juga di dalam termasuk penafsiran al-jamaah itu adalah apa-apa yang mereka itu berada di atas al-haq. Wa in kunta wahdak, walaupun engkau itu sendirian, maka engkau sudah masuk ke dalam al-jamaah. Al-jamaah. Al-jamaah adalah kelompok yang dia selamat dari penyimpangan. Ya. Kelompok yang selamat dari penyimpangan. Dari 73 penyimpangan. 72 ya penyimpangan. Ya kan? 73, 72 ini menyimpang, satunya kan tidak. Nah, satunya ini kan kata Rasulullah dalam e, sebagian riwayat wahya al-jamaah. Mereka itu adalah al-jamaah. Apa itu al-jamaah? Kata kata Ibnu Mas'ud ma muwafaqa al-haq, apa-apa yang mencocoki al-haq. Apa-apa yang mencocoki al-haq wa in kunta wahdak meskipun engkau itu sendirian maka engkau masuk ke dalam al-jamaah walaupun engkau sendirian walaupun sendirian maka engkau masuk dalam al-jamaah walaupun tidak bergabung dalam nama-nama jamaah itu walaupun engkau tidak bergabung dengan jamaah itu apapun namanya jamaah muslimin jamus jamaah islamiyah atau Islam jamaah atau yang lain sebagainya tetapi kalau engkau di atas al-haq, di atas kebenaran, maka engkau masuk ke dalam jamaah. As-sawadul a'lam, kata Nabi dalam riwayat yang lain. Sawadul a'lam, golongan yang besar. Golongan yang besar. Ini golongan yang senantiasa memiliki sanat terus. Dari Nabi, dari Rasulullah, turun pada sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, terus pada murid-muridnya sampai nanti pada hari kiamat. Maka dikatakan sawadul a'lam golongan yang besar. Tidak terputus mereka. وإذا كانت الكثرة على باطل فإنه يجب رفضها وعدم الاغترار بها kalau seandainya jumlah yang banyak itu di atas berada di atas kebatilan, di atas perkara yang memang salah, fa innahu yajibu rafdaha, maka wajib bagi kita untuk menolaknya, menghindarinya dan tidak tertipu dengan jumlah yang banyak tersebut. Fal ibratu bil haqq, maka yang menjadi patokan dan tolak ukur itu adalah al haqq, kebenaran. Yang menjadi tolak ukur itu adalah kebenaran. Dalil Al-Qur'an, As-Sunnah, bagaimana para salaf mengamalkannya, memahaminya, bagaimana para ulama memberikan contoh pada zaman ini kepada kita, itu al-haq. Walidhalika yakulu al-ulama'u al-haqqu la yu'rafu birrijal. Maka dikatakan oleh sebagian para ulama bahwasanya al-haq la yu'rafu birrijal wa innama yu'rafu ar-rijalu bil haqq. Aw wa innama ya'rifu rijalu bil haqq. Kebenaran itu tidak diukur dengan orang per orang. Kebenaran itu tidak diukur dengan orang per orang. Bisa dipahami ya? Tidak mesti si fulan ini selalu benar. Jadi kalau kalau si fulan, kalau engkau ikuti si fulan pasti benar, belum tentu. Si Alan misalnya, kalau engkau ikuti si alat, pasti dia benar. Tidak. Kebenaran itu tidak diukur dengan orang per orang. Akan tetapi orang per oranglah yang diukur dengan kebenaran. Gitu. Shalom, Allah bisa difahami ya perbedaannya. Jadi kalau Anda ikut si fulan, pasti benar. Belum tentu. Anda ikut si alan, pasti salah. Belum tentu. Belum tentu juga. Tidak bisa kita mengukur kebenaran itu dengan fulan dan alan. Tetapi ke, bulan dan alanlah yang harus diukur dengan kebenaran. Apa yang dia lakukan sesuai dengan kebenaran? Apa yang dia dakwahkan sesuai dengan al-haq? Apa yang dia ajarkan sesuai dengan al-haq? Nah, ini namanya. Bukan sebaliknya. Apa yang diajarkan si fulan pasti al-haq. Apa yang diamalkan si alan pasti al-haq. Tidak. Tidak. Tetapi si fulanlah dan si alanlah yang diukur dengan kebenaran. Atau dalam e, perkataan yang lain, seingat saya, Syaikhul Muhammad Al-Utsaimin rahimallahu taala di dalam Qawaidul Muslim, beliau juga mengatakan senada dengan perkataan Syaikhul Fauzan ini Al-haqqu la yuzanu birrijal. Seingat saya perkataan beliau. Al-haq la yuzanu birrijal. Kebenaran itu tidak bisa ditimbang, diukur dengan orang per orang. Tidak bisa. Tetapi arrijal yang harus diukur dengan kebenaran. Yang harus ditimbang dengan kebenaran. Pokoknya yang datang dari si Alan pasti benar. Oh belum tentu. Harus tenang. Dilihat dulu apa yang dia ajarkan. Apa yang dia ucapkan. Bagaimana dengan keadaannya Sesuai enggak? Dia mengatakan demikian tapi kenyataannya enggak. Berarti bukan al-haq. Berarti bukan al-haq. Assalamualaikum. Faman kana 'ala al-haqqi fa huwa alladhi yajibu al-iqtida'u bihi. Maka barang siapa yang dia berada di atas kebenaran, maka itulah yang wajib kita untuk mengikuti dengannya. Wallahu jalla wa ala fi maqassa 'anil umam. Dan Allah Subhanahu wa taala tatkala Allah mengkisahkan terhadap umat akhbara annal qillata qad yakunu 'alal haqq. Mengkhabarkan bahwasanya dengan sedikitnya seseorang yang berada di atasnya itu terkadang keseringannya seringnya ya, ini qad kalau dia masuk ke dalam fi'il mudhari' kan ada bi makna dua ya. Ada yang takdir, ada yang taklil. Kalau di sini sepertinya lebih tepat adalah taksir. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengkhabarkan bahwasanya dengan sedikitnya orang-orang yang berada di atasnya itu keseringannya mereka berada di atas kebenaran. Kama qala ta'ala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala wa ma amana ma'ahu illa qalil. Ini cerita tentang Nabi Nuh alaihi salam. Lihat. Ya. Tatkala Allah Subhanahu wa taala sudah memancarkan air dari segala macam mata air. Dari bumi Allah pancarkan, kemudian Allah berikan hujan terus-menerus. Kemudian tidaklah masuk ke dalam perahu Nabi Nuh kecuali hanya sedikit dari para pengikutnya, sedikit, qalil. Wa ma amana ma'ahu dan tidaklah ada yang beriman bersamanya bersama Nuh alaihi salam illa qalil kecuali hanya sangat sedikit sekali. Sedikit Kenapa kemudian kita mau berdalil itu yang ikut Nabi Nuh itu salah itu. Di atas kebatilan. Kenapa? Karena jumlahnya sedikit. Waliyahulillah. Maka jangan tertipu dengan jumlah. Yul rahimani wa rahimakumullah. Walaupun yang mengamalkan banyak. Tetapi kalau apa yang diamalkan menyelisih sunnah. Maka dia di atas kebatilan. Di atas kebatilan. Nah. Wafil hadithi. Dan di dalam hadits. Ini hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan yang lainnya dari sahabat Ibnu Abbas. Hadis yang ma'ruf ya kalau kita belajar kitab tauhid ini hadis di awal-awal. Wa fil hadithi alladhi 'uridat fihi al-umamu 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a nabiyya wa ma'ahu rahdun. di dalam hadis yang Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam ditampakkan kepada beliau umat-umat dan beliau sallallahu alaihi wasallam ra'a nabiyya beliau melihat seorang nabi wa ma'ahu rahut dan bersamanya itu rahut sekelompok orang yang kurang dari satu atau dua orang ya, rahut itu satu atau dua orang wa nabiyyu wa nabiyya wa ma'ahu ar-rajul wa rajulan rahut itu sangat sedikit ya kurang dari sepuluh itu rahut wan ya dan nabi dan bersama pengikutnya itu satu orang atau dua orang. Wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahad. ya ini. Dan beliau sallallahu melihat seorang nabi dan tidak ada satu orang pun yang menyeru atau yang menjawab seruan dari nabi tersebut. Tidak ada pengikutnya sama sekali. Apa kita mau katakan cara dakwahnya nabi yang satu ini nggak nggak hikmah ini? Waliyadu billah. Waliyadu billah. فليست العبرة بكثرة الاتباع على المذهب أو على القول dan bukanlah menjadi ibrah menjadi patokan menjadi tolak ukur itu dengan banyaknya orang yang mengikuti atas satu madhab tertentu atau satu pendapat tertentu bukan sekali lagi ya Bukan itu yang menjadikan ibrah, bukan itu yang menjadikan patokan. Dengan banyaknya orang yang mengikuti madhab tertentu, atau banyaknya orang yang mengikuti perkataan, pendapat tertentu, orang tertentu, syekh tertentu, al-imam tertentu, tidak. Tetapi itu semua yang harus dicerminkan, yang harus ditimbang dengan al-haq. Nah, kalau madhabnya ternyata betul, al-haq di atas al-haq walaupun banyak yang mengikuti ya ini yang diinginkan oleh syariat. Ini yang diinginkan oleh syariat. Tetapi menjadikan banyaknya orang yang mengikuti madhab tertentu atau pendapat atau rakyu tertentu maka ini yang tidak dibenarkan di dalam syariat. Makanya kata Imam Syafi'i rahimahullah taala pada pertemuan yang lalu pada bab eh, pada masalah yang kedua dinukilkan kan Kata beliau rahimahullahu taala ajma'al muslimuna ala man istabanat lahu sunnatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lam yakun ayyadda'aha liqawli ahadin. Aw maqala rahimahullahu taala. Ajma'al muslimun kata Imam Syafi'i telah bersepakat telah ijma kaum muslimin ala man istabanat lahu sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya barang siapa yang dia itu telah jelas telah gamblang sunnah Nabi alaihi salatu wasallam bagi dirinya maka tidak boleh dia tinggalkan sunnah itu hanya karena mengikuti pendapat si fulan dan si alan. Tidak boleh dia tinggalkan sunnah itu. Hanya gara-gara mengikuti pendapat ustadznya, syekhnya, pemimpinnya, kelompoknya misalnya. Tidak boleh. Kalau sudah jelas bagi dia sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Wa inama al-ibratu bi kaunihi haqqan aw batilan. Maka yang menjadi hanya saja yang menjadi patokan menjadi ibrah itu adalah keadaan apakah keadaannya itu di atas kebenaran atau di atas kebatilan. Fama kana haqqan wa in kana alaihi aqallun nas أو إذا لم يكن عليه أحد ما دام أنه حق يتمسك به فإنه هو النجاة kalau فما كان حقا selama perkara tersebut di atas kebenaran Wa in kana alaihi aqallun nas walaupun yang melaksanakan yang berada di atasnya itu adalah sedikit dari kalangan manusia. Au ila lam yakun alaihi ahad atau tidak ada yang di atas kebenaran itu kecuali hanya satu orang saja. Madama annahu haq selama itu di atas kebenaran yatamassaku bihi maka kita berpegang teguh dengannya Fa'inahu wa an-najatu. Karena sesungguhnya itu adalah keselamatan, kebahagiaan. Berpegang teguh di atas kebenaran. Pasti dan pasti. Keselamatan dan kebahagiaan berada di atasnya. Wal batilu la yu'ayyiduhu. Dan kebatilan itu tidak akan bisa menolongnya, menyokongnya, mendukungnya. Kastratun nasi abadan. Wa dengan banyaknya manusia yang berada di atasnya selama-lamanya. Tidak akan bisa. Tidak akan bisa Allah menolong agama ini tidak dengan perbuatan bid'ah. Tidak dengan perbuatan maksiat. Jadi buat apa Anda ikut-ikutan misalnya? Mengarahkan orang untuk memilih si fulan dan si alan. Partai A dan partai B. Allah tidak akan pernah menolong. Kebatilan tidak akan pernah bisa didok, didukung dan disokong dengan banyaknya manusia. Tidak akan pernah bisa. Nah, hada mizanun inilah timbangan. Yajibu ayat takhada ayat takhidahu al muslimu daiman ma'ahu yang wajib yang semestinya wajib bagi setiap muslim untuk mengambilnya senantiasa bersamanya. Ya, timbangan al-haq, timbangan al-haq. Jadi kalau kita mengikuti fatwa, mengikuti pendapat, mengikuti madhab, memilih ya, pendapat misalnya dalam khilaf, apapun bentuk khilaf itu, maka yang kita ambil itu adalah al-haq, kebenaran. Kebenaran. Terkadang kebenaran berada di Syekh bin Bas, terkadang kebenaran berada di Syekh Albani. Kita ambil di mana kebenaran itu berada. Al-haq dhallatul mu'min. Ya kan? Al-haq itu adalah dhallatul mukmin. Nah. Tidak mesti pendapat mazhab A selalu betul. Tidak mesti juga pendapat A selalu salah. Tidak bisa menjadikan timbangan. Yang menjadi timbangan itu adalah al-haq. Dan termasuk masih ingat, termasuk dari eh, perilaku dan akhlak jahiliyah. Mereka juga menjadikan dalil dengan tidak semata-mata banyaknya orang yang ikut, tetapi dengan banyaknya harta yang dia miliki. Banyaknya anak yang dia miliki. Itu menjadikan dalil bagi mereka. Orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Nah, apa kamu mendawai saya harta kamu lebih sedikit daripada saya? Buat apa kamu mendawai saya? Murid kamu lebih sedikit daripada murid saya. Dijadikan tolak ukur, jadikan alasan. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Saba ayat yang ke-34 dan 35 dan ini sudah pernah kita baca dalam bab sebelumnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalna fi qaryatin min nadirin illa qala mutrafu illa qala mutrafuha inna bima arsaltum bihi kafirun." Dan tidaklah kami mengutus dalam setiap kampung, setiap negeri dari seorang pemberi peringatan kecuali pasti orang-orang pembesar-pembesar mereka itu mereka mengatakan inna bima arsaltum bihi kafirun sesungguhnya kami dengan apa-apa yang kalian itu diutus dengannya kami ingkar terhadap kalian. Enggak mau kami mengikuti kalian. Waqalu dan mereka mengatakan nahnu aktsaru amwalan wa auladan. Kami nggak mau ikut kalian, wong kami ini orang-orang yang lebih banyak hartanya daripada kalian. Kami ini orang-orang yang lebih banyak anak-anaknya daripada kalian. Wa ma nahnu bimu'adzabin dan kami nggak akan sekali-kali disiksa, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kami disiksa, tentu kami akan menjadi orang yang apa, nelangsa, orang yang susah tapi kami enggak di dunia, harta kami banyak. Ini menunjukkan Allah tuh ridho sama kami. Itu dalilnya mereka. Itu dalilnya mereka. Menunjukkan Allah tuh ridho sama kami. Mau ngapa-ngapain kami ini gampang. Usaha sukses terus misalnya. Jadi kan patokan mereka. Waliyahzubillah. Padahal ini adalah jawaban orang-orang yang ingkar dengan apa-apa yang dibawa oleh Nabi dan juga para Rasul. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بدأ الإسلام بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ وذلك حين يكثر الشر والفتن والضلال Kata Nabi alaihi salatu wasalam dalam hadis dari diriwayatkan Muslim, sesungguhnya Islam itu akan sesungguhnya Islam itu muncul dalam keadaan yang asing dan akan kembali muncul dalam keadaan yang asing sebagaimana awal kali munculnya. Di dalam riwayat yang lain ditutup dengan fatuba lil ghuraba. Fatuba lil ghuraba. Tuba maka beruntunglah orang-orang yang asing. Bagian para ulama menafsirkan tuba itu adalah e, ismun min asmail jannah, salah satu dari nama surga. Tuba lil ghuraba, maka nanti akan orang-orang yang asing itu akan dimasukkan ke dalam surga yang bernama Tuba. Kapan itu? Tatkala banyak di situ terjadi kejelekan. Banyak terjadi fitnah dan kesesatan sudah menyebar di zaman kita ya. Di zaman kita sudah seperti ini ya. Banyak terjadi syar, kejelekan, fitnah, kesesatan. Fala yabqa 'ala al-haqqi ila ghuraba'u minan nati. Maka tidak tersisa dari orang yang mengikuti kebenaran itu hanya kecuali orang-orang yang asing sedikit coba. Antum perihal janggut dikira orang aneh pasti. Ya kan? antum nggak mau mengikuti acara-acara yang banyak diadakan masyarakat yang menyelisi eh, syariat, pasti antum dianggap juga orang aneh. Nah, yusbihuna ghuraba'u fil mujtama' al-bashari. Mereka menjadi orang-orang yang terasing di masyarakat kaum muslimin, masyarakat manusia. ورسول صلى الله عليه وسلم بعث والعالم كله يموج في الكفر والضلال Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tatkala awal kali beliau diutus, keadaan seluruh alam itu berada dalam gelombang kekufuran dan kesesatan, terombang-ambing umat manusia di atas kekufuran dan kesesatan. Wada'an nasa dan beliau berdakwah kepada manusia, fastajaba lahu ar-rajulu wa rajulan Kemudian ada yang menyeru eh, ada yang menjawab dakwahnya beliau, mengikuti dakwahnya beliau satu orang dan dua orang illa antakatharu. Kemudian menjadi banyak. Wa kanat Quraisyun wa kanat al-jazirah kulluha wa kanat al-alam kulluha 'ala dhalal. Dan tatkala awal mula dakwah beliau itu orang-orang Quraisy Jazirah Quraisy, Jaziratul Arab, ya, pulau Arab itu. Dan hampir seluruh alam itu semuanya berada di atas kesesatan. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahdahu yad'u nas dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersendirian beliau berdakwah kepada manusia. Walladzina tab'uhu qalilun binisbati lil alam dan orang-orang yang mengikuti beliau itu sangat sedikit kalau dibandingkan dengan jumlah seluruh manusia di alam itu. Sangat sedikit. Wal ibratu laisa bil kasrah wal ibratu Yang menjadi patokan itu bukan dengan banyaknya, akan tetapi menjadikan patokan itu adalah kebenaran dan menetapi kebenaran. Naam, idza kanatil kasratu ala shawabi fahuwa tayyib. Betul. Kalau seseorang itu banyak di atas kebenaran, maka inilah yang baik. Maka tadi yang kita bilang di depan, kalau ternyata yang mengikuti kebenaran itu adalah jumlahnya lebih banyak daripada yang mengikuti kebatilan, maka ini adalah sebuah kebaikan. Walakinna sunnatullahi jalla waala annal kasrata takunu 'alal batil akan tetapi sunnatullah bahwasanya sebagian kebanyakannya orang-orang yang berada atau orang-orang yang banyak yang pengikutnya banyak itu kebanyakannya berada di atas kebatilan. Wama aktsarun nasi walau harasta bimu'minin. Dan berapa banyak manusia itu, kebanyakan manusia itu berada di atas kesesatan. Walaupun engkau betul-betul menginginkan mereka itu semua di atas keimanan. Dan juga firman Allah, wa in tuti aktsaran nasi wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Dan kalau kalian kalau engkau mengikuti kebanyakan orang-orang yang di atas muka bumi ini, mereka semua itu akan menyesatkan kamu dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, selesai kita dari pembahasan masalah yang kelima. Bahwasanya mereka orang-orang jahiliyah menjadikan banyaknya pengikut itu menjadi standar kebenaran. Menjadi standar kebenaran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan juga di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari juga Imam Muslim dari sahabiah Zainab bintul Jahsh. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Wailun lil Arab min syarri qad tarab." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Celaka bangsa Arab min syarrin dari kejelekan yang sudah hampir dekat pada mereka. Futiha al yawma telah terbuka pada hari ini. Pada hari itu Rasulullah berbicara. Min ratmi yajuja wa majuja mitlu hadihi wa hallaqa bi, as, bi isba'ihi al-ibham wallati taliha. Telah terbuka dinding yang eh, menghalangi Ya'jud dan Ma'jud pada hari itu mitlah hadihi. Kemudian beliau melingkarkan e, ibu jarinya dengan jari-jari berikutnya. Qalat Zainabu, kemudian Zainab bintu Jahsh radhiyallahu taala anha berkata, "Qultu ya Rasulullah, aku berkata, wahai Rasulullah, aku bertanya. Anahliku wa fina salihun?" Ya Rasulullah, apakah kita akan binasa sementara di sisi kita ini banyak orang-orang saleh, banyak ya. Salihun ini jamak ya, bentuk jamak ya. Apakah kita ini akan binasa sementara di sisi kita ini banyak orang-orang soleh? Kata Nabi, Qal na'am. Iya. Nah ini sebagai syahid. Sebagai syahidnya ya. Wajhu dalalahnya. Bahwasanya kebenar apa banyaknya seseorang yang berada di atasnya itu tidak menjamin kebenaran, tidak menjamin dia akan selamat, tidak menjamin. Buktinya Zainab bintu Jahsh, istri Nabi ya. Ya kan? Zainab bintu Jahsh, istri Nabi, ibunda kita. Ibunda kita. Mengatakan, Ya Rasulullah, annahliku wa, nah, wa fina salihun. Apa kita akan binasa, celaka, sementara di sisi kita ini banyak orang-orang saleh. Kata Nabi, Naam, iya, kalian akan celaka walaupun di sisi kalian itu banyak orang-orang yang saleh. Ila surah al-khabas. Kalau sudah al-khabas itu menyebar di sisi kalian. Kalau sudah kejelekan itu menyebar di sisi kalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua kaum muslimin dan memberikan petunjuk dan hidayah kepada pemimpin-pemimpin kita kepada Islam dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Wabillahi taufik walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka